الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Pendengar Radio Raja yang dirahmati Allah, kaum muslimin wal muslimah. Saudara-saudariku seiman dan seislam, semoga kita senantiasa diberikan ketekuhan, ketegaran dan kesabaran di dalam meniti hidayah ila kitab wa sunnah dan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk selalu setia di atas manhajul haq yaitu manhajus salafis salih. Pada kesempatan kali ini kita akan memedar membahas hadis Rasulullah SAW dua. Yang pertama hadis 222. An Jabir radhiyallahu an yaitu Jabir ibnu Abdullah. Dia adalah seorang sahabiyun jadilun yang memiliki keutamaan sangat banyak. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak memberikan kelebihan-kelebihan secara khusus, keutamaan-keutamaan secara pribadi. Di antaranya yang cukup menarik kalau kita membaca Sahih Muslim di dalam Kitabul Hajj kita menemukan bab hajatin Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat beliaulah yang bisa menceritakan tentang haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling lengkap dari mulai awal sampai akhir dan saya sering menceritakan tentang kelebihan beliau jadi saya tidak usah mencita, menyita waktu untuk ini dan dia beliau meninggal pada tahun 97 Hijriah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bersabda kepadanya Idza kana thawbu kalau pakaian wasi'ah Athawb itu pakaian yang uh, bisa kita katakan seperti yang dikatakan oleh Syekh Fauzan di dalam hadis eh, di dalam eh, syarah Bulughul Maram beliau memiliki hadis ini syarah Bulughul Maram ya eh, Minhah Rahman ya jadi di dalam kitab itu beliau mengatakan al-thawb itu ditujukan untuk pakaian yang sebelum dijahit atau setelah dijahit. Tapi kebanyakan uh, setelah dijahit. Ini disebutkan oleh beliau dalam kitab Minhadul Alam, Syarah Bulughul Maram. Makanya kalau di telah dijahit itu namanya komis. Kalau thaub, makanya di sini thaub mencakup yang belum dijahit dan sebelum dijahit. Sehingga uh, disebutkan di dalam pakaian orang yang sedang ikhram, thaub. Makanya dilarang mengenakan thawb yang berjahit. Berarti sebelum dijahit. Wasi'ah kalau memang pakaian itu luas, fal tahibbihi. Fisolah maksudnya. Gunakan untuk, uh, kalau bahasa Jawanya itu kemul ya. Gunakan untuk apa ya? Membalut, me, apa, membungkus, itu iltihaf. Makanya Eh, selimut yang digunakan tidur itu bahasa Arabnya dihafun. Karena biasanya digunakan untuk menutup seluruh tubuh. Wali Muslim di sana ada lafat karena ini lafat ada di dalam Sahih Bukhari dan di dalam Sahih Muslim Rasul mengatakan fakhalib bayna tarfaihi kalau memang e, kain itu luas dan lebar, maka fakhali baina tarfaihi e, gunakan untuk membalut badan Anda dengan e, model nyelimpang. Nyelimpang itu berlawanan. Maksudnya, sebagian kita gunakan untuk menutup tubuh bagian atas, sebagian paling bawah. Itu maksudnya. Jadi fakhali baina tarfaihi itu e, kalau memang luas dan panjang, maka gunakan sebagian untuk menutup badan bagian atas dan sebagian bagian bawah. Wa idza kana kalau memang itu pakaian atau kain itu sempit, fatazir bihi, cukup kita gunakan untuk ittizar yaitu nyarungin bagian bawah. Otomatis ma baina surrati ila rukbah karena ini adalah berbicara auratnya laki-laki. Nanti insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan membahas auratnya perempuan dalam salat ya insyaallah. Nah, Hadis ini muttafaqun alaih. Walahuma dan juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah SAW mengatakan la yusalli dalam lafadz yang diturunkan oleh Imam Ad-Daruqutni ya Ad-Daruqutni menurunkan lafadz dengan lafadz la yusalli lam itu lam nahi dihilangkan yaknya la yusalli ahadukum fi thawbil wahid dengan pakaian satu laisa ala atikihi minhu syai' di pundaknya tidak diletakkan kain sehelai pun. Uh, pendengar sekalian, kita ingin mengusut asal-usul hadis ini di dalam Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam uh, yaitu Jabir bin Abdullah eh, hadis Jabir bin Abdullah <clears throat> dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari <clears throat> di dalam sahihnya di dalam kitab salah. Bab idza kana thawb wahidan dhayyiqa. Jika sekarang itu kain itu cuma satu sempit. Intinya uh, pernah uh, Jabir bercerita kharajtu ma'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi ba'di asfarihi berarti ini kondisi dalam keadaan safar. Oleh karena itu sangat memungkinkan sekali ini eh, kesulitan untuk mendapatkan kain dan kita bisa alami. Dan disebutkan oleh para ulama ahli hadis yang dimaksud safar di sini adalah safar ghazwah. Ya bukan wisata jalan-jalan apalagi ke puncak tidak ghazwah dan ghazwahnya disebutkan oleh Imam Ibnu Hisham adalah ghazwah buat dengan dhammatul ba buatun po ya buatun yang uh, perang ini terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun kedua Hijriah sebelum perang Badar beberapa saat dan dikatakan oleh ahli sirah bahwa ini perang pertama kali ya perang pertama kali yang dilakukan Rasulullah SAW sebelum Al-Badrul Kubra. Pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Faji'tu lailatan fi ba'di amri. Saya datang ke Rasulullah malam-malam untuk urusan saya. Fawajadtuhu saya temukan yusalli Rasulullah salat. Wa alayya saubun wahid. Saya juga bawa pakaian cuma satu. Fastamaltu bihi makna istimal itu saya gunakan untuk uh, apa namanya uh, kalau bahasa eh, Jawa saya itu dikuat kemulan ya. Kemulan itu apa Mas ya? Selimutan ya. itu ila janibi langsung saya sholat di sampingnya. Nampaknya ini bukan sholat fardu. Nampak sholat, sholat nafilah. Dan bisa saja sholat witir. Falamman sarafa. Setelah saya eh, setelah selesai salat, qala Rasul menanyakan, "Wa masura ya Jabir?" As-surah ditegaskan oleh Imam Al-Hafidh di dalam Fathul Barinya, as-surah ay ma sababu sayrika fil lail. Apa yang menyebabkan kamu malam-malam datang kepada saya? Ya kan ceritanya malam. As-surah di sini makna as-sayru fil lail Ya Jabir, fa akhbartuhu bihajati. Saya sampaikan keperluan saya, hajat saya. Falamma faraghtu, setelah selesai mahadal hadzal ijtimal alladhi. Jadi maksudnya setelah uh, menunaikan hajat yang diperlukan ini tidak diceritakan ya otomatis adalah hajat yang dikait, eh, terkait dengan peperangan. Nah, malah setelah itu Rasul menanyakan mahadal hadzal ijtimal alladhi raaitu. Kenapa kamu <laughs> mengenakan uh, pakai eh, apa namanya kain dibalut di badan atau dibuat untuk bungkus badan kamu? Kenapa badan kamu kamu bungkus dengan pakaian? Qultu kana thawbu ya'ni dhaq ya Rasulullah. Saya melakukan seperti ini jadi itu dubel ubel Ya dubel ubel itu ya pokoknya mengenakannya itu nggak pantas banget. Ya Rasulullah, saya nemu pakaian cuman sempit, masya Allah. Pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kalau kalau memang seperti itu kondisi kita sebetulnya ada lebih kecukupan, lebih berada. Makanya nauzubillah min dalik kalau ada orang sekali lagi maksiat alasannya apa? Miskin. Tidak taat agama alasannya miskin, meninggalkan sholat alasannya miskin, sibuk kerja karena ini dan itu, bahkan melacur juga karena kekurangan duit miskin. Padahal kondisinya sahabat lebih ngenes, lebih miskin, lebih banyak kekurangannya sana sini. Coba lihat Sirmah bin Qais, pada saat buka saja nggak bisa makan itu nyari. Pada saat dia datang dari kebun, menanyakan kepada istrinya, apakah kamu punya makan untuk buka puasa? Tidak. Subhanallah kita lebih makmur pendengar sekalian. Kita lebih uh, apa namanya? berkecukupan, lebih melimpah wahai kaum muslimin, wahai saudaraku seiman. Seharusnya kita ini lebih dekat dengan Allah, kita lebih bisa memperjuangkan agama Islam dan lebih banyak punya kesempatan, Gak setiap saat selalu yang diurus cuma perut, ekonomi duit, perut ekonomi duit, sementara agama ditelantarkan. Terus siapa yang ngurusin agama? Kadang-kadang di antara kita, Masya Allah, ya diajak untuk merawat agama sedikit, kegiatan di masjid, kegiatan di bedah buku, atau memikirkan dakwah sedikit, kadang-kadang alasannya ada saja. Tapi kalau sudah giliran nyari duit khusyuk banget, anteng banget. Dunia menjadi mu'saratan. Inilah tanda-tanda akhir zaman dan kehancuran alam ini. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh Abu Sa'labah Al-Khushani, "Ya Rasulullah, apa makna ayat Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idha tadaitum." Apa makna firman Allah? Urusilah diri kamu sendiri tidak akan membahayakan kesesatan orang lain kalau kamu mendapatkan petunjuk. Apa kata Rasulullah? Balik tamiru bil ma'ruf wa tanahau 'anil munkar. Bahkan kamu harus beramar ma'ruf, nahi mungkar terus. Hatta idza ra'aitum suhan muta'a. Sampai kamu melihat bakhil yang ditaati. Wahawan muttaba'a hawa nafsu yang diikuti. Wasuhan muta'a, eh, maaf, eh, hawan muttaba wasuhan muta'a, bakhil yang ditaati. Wa dunyan mu'sarata. Wa ijabi kulli di bi ra'yihi orang agak eh, dunia menjadi suatu yang diutamakan, diunggulkan. Bahkan sekarang lihat, orang yang dijadikan tokoh bukan karena menonjol ke, keilmuannya, akhlaknya, kemuliaannya, tapi keuangannya. Orang sekarang ditempatkan pada posisi strategis, menjadi public figur bukan karena akhlaknya, bukan karena amanahnya, tetapi karena duitnya. Segala-galanya ditakar dengan uang, diukur dengan uang. Akhirnya terjadilah seperti ini. Maka di antaranya jatuhnya umat Islam dikatakan dalam hadis Rasulullah yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad sama Imam Abu Dawud. Yushiku an tada'alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Umat ini akan eh, mengeroyok ya umat-umat lain ini akan mengeroyok kalian seperti orang royokan makanan dari tempatnya. Waqalu aw min idin nahnu ya Rasulullah apakah ketika itu kita jumlahnya sedikit ya Rasulullah bal antum yauma idin kathir walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail bahkan kalian seperti sampah banjir wala yanzi'annallahu ta'ala min suduri aduwikumul mahabah Allah akan tarik dari dada musuh kalian perasaan takut wala yaqdifannallahu ta'ala fi qulubikumul wahna dan Allah akan lempar ke dalam hati kalian penyakit wahan wamal wahnu ya Rasulullah katanya yang penanya apa yang dimaksud wahan ya Rasulullah qala hubbud dunya wa karahiyatul maut Bekerja bukan suatu hal yang dibenci. Nyari duit bahkan suatu hal yang dianjurkan oleh Islam. Tetapi kalau sekarang membuahkan melampaui batas. Ya, seperti Fir'aun. Ya, Kalla innal insana layadgha arra'ahu stakhna. Ketika merasa kaya, merasa punya duit. Ini yang tercela. Kembali lagi kita hadis tadi setelah melihat kondisi seperti itu, maka Rasulullah SAW menyarankan tata cara sholat kepada Jabir bin Abdullah di dalam masalah soal aurat. Katanya Rasul, wahai Jabir, nah ini baru asbabul wurudnya. Wahai Jabir, kalau kamu punya kain lebar, gunakan untuk menutup bagian atas dan bawah. Inilah kesempurnaannya. Oleh karena itu, pendengar sekalian perlu ingin saya tegaskan di sini Memang betul secara wajibnya kita itu dianjurkan menutup aurat antara pusar sama lutut. Tapi tolong dijamkan itu dalam kondisi wajibnya, normalnya tidak eh, eh, apa namanya tidak seperti itu, wajarnya tidak seperti itu. Itu dalam kondisi kita ya limit akhirlah lah gitu. Tapi dalam masalah keutamaan, di dalam masalah tampilan yang sempurna, maka Allah mengatakan khudu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah pakaian kamu ketika kamu masuk masjid untuk menunaikan solat. Makanya Syekh Mas'ud di dalam kitab Akhtaul Musallin, beliau ter memasukkan termasuk kesalahan-kesalahan di dalam solat yang dilakukan musalli adalah termasuk tidak menuti, tidak meletakkan pakaian di atiknya. Maksudnya tidak sempurna pakaiannya dan juga ada bahasan khusus. Termasuk membiarkan kepala tidak ditutup pada waktu sholat. Ya, terkurok si shuf, meninggalkan apa namanya kepala tidak ditutup. Memang betul itu tidak tidak ada kaitannya dengan sahnya sholat, sah tidaknya sholat. Tetapi kesempurnaan kan kita harus pakai imamah, surban atau minimal ini. Bahkan dikatakan oleh beliau minimal hukumnya makruh, ya makruh. Dan saya ajak untuk merujuk kembali di dalam kitab Akhtaul Musallin cetakan yang terbaru penyempurnaan ediri, edisi revisi yang telah direvisi di, uh, oleh Syekh, eh, oleh Syekh Terutama juga contoh saja ini suatu hal yang ingin sekalian saya ingin sampaikan. Ada orang yang sedang ikhram, dalam keadaan ikhram kadang-kadang hanya mengenakan uh, pakaian bawah saja, padahal ada pakaian atas pada saat sholat tidak diletakkan di uh, apa namanya di pundaknya. Makanya dianjurkan setelah tawaf itiba maka selesai uh, kita dianjurkan untuk mengenakan ridak kita ya untuk kita letakkan di atas pundak kita. Itu sunnah. Bukan sekarang itu hanya daripada kainnya ini nggak uh, nanti ribet kita letakkan di mana ya udahlah kita letakkan di pundak saya bukan itu bukan ngeribet-ngeribetin sehingga harus diletakkan di pundak bahkan ketika sholat diletakkan di pundak itu bagian daripada sunnah ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah sholat. Dengan demikian juga tidak benar ada sebagian orang yang hanya meletakkan apa tambang atau mungkin tam apa sesuatu lah yang penting syarat nggak cukup. Karena ini bukan masalah formalitas legal formal, tetapi yang dimaksudkan adalah meletakkan kain di pundak dalam rangka untuk menutup tubuh kita agar kita itu sempurna menutup auratnya. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW yang sahih dan juga disahihkan oleh para ulama di antara yang saya masuk di dalam kitab Aqtaul Musalli itu Fallahu ahakku ayu ayu zayi lahu. Allah itu lebih berhak untuk kita dandan untuknya. Ya, idza shalla ahadukum falyusalli fi thawbihi fa innallaha ahaqqu fa innallaha ahaqqu an yut an tutazayyan lahu au an yutazayyan lahu. Allah itu lebih berhak untuk kita berhias untuknya. Kalau kita dandan ketika nemui mungkin pejabat menemui orang yang kita cintai aja terpuji. Berdandan untuk istri kita juga terpuji, istri untuk suami itu terpuji. Berdandan untuk Allah Subhanahu wa taala lebih terpuji, terutama ketika kita masuk masjid, ketika masuk salat. Khudu zinatakum 'inda kulli masjidin dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fallahu ahaku an yutazayyan lahu. Allah itu berhak untuk kita berhias untuknya. Pendengar sekalian, hadis dua ini nampak uh, saling bertentangan ya dalam satu sisi bahkan kalau kita uh, apa namanya uh, men mendapatkan beberapa hadis yang lainnya uh, Jabir bin Abdullah seperti hadis dari Muhammad ibnul Munkadir pernah melihat Jabir bin Abdullah salat cuma satu pakaian Maka Jabir mengatakan, Inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi thawbin wahidin. Dan juga di dalam tempat lain Abu Hurairah sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu uh, oleh Imam Bukhari dalam sahihnya ketika ditanya ya uh, uh, menyampaikan kepada uh, hadis Rasulullah ketika Rasul ditanya ya Rasulullah apakah orang sholat boleh dengan hanya satu kain saja apa kata Rasulullah awakullukum thauban apakah semua kalian itu harus uh, punya dua pakaian kan enggak toh Apalagi dalam kondisi safar perang. Tidak semua orang siap dua pakaian atau lebih. Lah kalau begitu nanti bisa nggak sholat. Makanya boleh sholat dengan pakaian satu saja, kain satu saja. Ini nampaknya membolehkan. Tetapi dalam hadis berikutnya dari Abu Hurairah. La yusalli ahadukum. lah di sini ada di antara riwayat yang menghadirkan dengan la nafiyah. La yusalli. Tapi maknanya kata para ulama adalah makna nahi yaitu larangan. La nafi secara lafzan tetapi nahi secara makna. La yusalli ya ahadukum fi thawbil wahid di dalam satu pakaian laisa alaihi ada atikihi walaupun di dalam satu riwayat lain ada atikaihi ya dengan lafat musanna minhu syai'un tidak ada sesuatu yang di dua pundaknya ini. Walaupun di sini satu pundak bukan berarti diletakkan cuma satu pundak. Al-Zahir nampak di dalam riwayat lain dan riwayat itu satu dengan yang lainnya saling menjelaskan. Ala atiqaihi berarti ada di dua pundak ini sesuatu walaupun sehelai pakaian tidak boleh mengenakan hanya satu saja. Tapi hadis yang di atas dari Jabir memberikan satu kesan boleh kalau kita dalam keadaan longgar, okelah okay atas bawah ditutup. Tapi kalau tidak, cuma ada satu pakaian, masa nggak sholat? Ya satu saja. Dari sinilah, maka para ulama di antara ashabul madahib al-arba'ah menegaskan atau berselisih pendapat di antaranya yang masyhur dari Imam Ahmad. Beliau mengatakan wajib meletakkan suatu kain di atas pundak bagi orang yang sholat hanya satu kain saja bagi yang mampu. Tapi kalau nggak mampu nggak apa-apa. Jadi seakan-akan Imam Ahmad ini menghimpun dua riwayat. Riwayat dari Jabir mengesankan kalau tidak mampu boleh hanya satu kain. Riwayat dari Abu Hurairah memberikan suatu makna kesimpulan harus kalau memang kita punya dua atau tiga atau lebih dari itu Intinya, siapa yang memiliki kain lebih dari dua, tiga, empat, itu tidak boleh sholat hanya dengan satu kain saja. Tapi kalau sekarang kita ada di suatu tempat, umpamanya penjara seperti kondisi Jabir, dalam keadaan peperangan yang hanya punya kain satu saja, maka pada saat itu kita uh, orang yang ingin sholat hanya punya pakaian satu saja, dibolehkan sholatnya sah dan sempurna. Makanya jumhurul ulama diantaranya adalah Imam Syafi'i, Imam Malik dan yang lainnya menegaskan e, mengenakan atau meletakkan kain di atas pundak ketika hanya ketika sholat hanya dengan satu kain itu hanya hukumnya sunnah. Adapun di sini larangan la yusalli kalau seandainya lam ini at nahi atau nafi maknanya nahi maksudnya adalah nahyu tanzih larangan eh, makruh tanzih. Intinya anjuran sebaiknya siapa saja yang sholat apalagi dalam keadaan berada itu lebih dari dua tiga kain lebih sempurna lebih baik. Nah perlu adanya catatan di sini. Imam Ahmad menyatakan wajib pun tidak mutlak wajib di dalam sholat-sholat wajib. Adapun sholat sunnah, maka jika ada orang yang hanya memiliki satu kain saja, maka tidak wajib meletakkan di atas pundaknya eh, kain tertentu. Ini kalau sholat sunnah. Adapun sholat wajib eh, dianjurkan wajib, ya sifatnya wajib. Dengan demikian, Imam Ahmad membedakan antara sholat wajib bila sholatnya adalah sholat fardu maka dianjurkan meletakkan kain di pundaknya bila hanya memakai satu helai kain. Kalau sholat sunnah hanya sekedar anjuran mustahab. Ini da, eh, kenapa Imam Ahmad membedakan antara sholat wajib dengan sholat sunnah? Karena sholat sunnah itu biasanya dibangun di atas keringanan toleran, makanya eh, dibolehkan sholat di atas kendaraan walaupun eh, tidak usah turun. Kemana saja menghadap juga dibolehkan. Dan banyak hal-hal yang ditolerir termasuk diboleh membolehkan sholat sunnah dalam keadaan duduk, walaupun mampu berdiri kan gitu. Dengan demikian inilah putusan Imam Ahmad uh, eh, rahimahullah taala. Saya akhiri dengan satu uh, apa namanya pernyataan yang sangat indah sekali dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah menegaskan uh, masalah kaitannya dengan menutup aurat di dalam sholat di luar sholat Kata beliau, annal aura fi الصلاة laisa murtabit ليست murtabitatan bi auratin nadhar. Aurat di dalam salat nggak ada kaitannya aurat di dalam pandang memandang. Lator dan wala aksa. Artinya kalau pakaian itu tidak boleh di dalam sholat, otomatis tidak boleh di luar sholat itu nggak ada. Itu namanya tor dan waksa itu ya. Artinya tordan, pakaian sholat, ya pakaian di luar sholat. Untuk wanita loh, dan laki-laki. Artinya pakaian yang boleh untuk laki-laki di luar, di dalam sholat, boleh digunakan di luar sholat dan sebaliknya. Nggak ada itu. Istilah itu nggak ada. Fahada nau'un wahada nau'. Pakaian sholat sendiri, pakaian luar sholat sendiri. Fa inna akhdaz zinati fis sholat Karena mengambil perhiasan, mengenakan pakaian terbaik di dalam solat, innama huwa lihaqqillah untuk menegakkan hak Allah. Walihada la yajuzu ayu yusalliya uryanan walau kana wahda Oleh karena itu nggak boleh sholat telanjang walaupun sendirian. Tapi kalau di luar sholat kan boleh telanjang. Ya kan? Contoh aja perempuan kalau hanya sendiri di rumah boleh nggak telanjang? Boleh. Tapi kalau lagi sholat, walaupun sendiri di rumah, boleh nggak telanjang? Karena sholat untuk menunaikan hak Allah, sementara di sini di luar sholat menunaikan hak Allah dan juga menjaga fitnah, sehingga di sini tidak ada uh, dikotomi, uh, apa namanya tidak ada otomatik maksudnya, tidak ada kelaziman. Wazinatus sholat ghairu zina kharijus sholat yang dianggap perhiasan di dalam solat belum tentu dianggap perhiasan di luar solat. Fakat yasturul musalli ma yajuzu ibda'u fi ghairi solat. Bisa saja seorang musalli disuruh menutup sesuatu yang boleh dibuka di luar solat. Contoh, fal mar'atu talbisul khimar ala ra'siha fi shalah walau 'inda uh, walau kanat 'inda zawjiha wa mahrimiha orang perempuan wajib tetap harus mengenakan kudung tertutup menutupi seluruh tubuhnya kecuali muka sama telapak dalam keadaan sholat walaupun di depan suaminya. Tapi kalau di luar sholat kan kalau sudah ada suaminya boleh dilepas loh itulah. Jadi aurat sholat tidak otomatis aurat di luar sholat. Ini katanya Syekhul Islam. Wala takhtamiru indahum idha kanan fi ghairi sholat. Kalau wanita di luar sholat, ya boleh lepas kudung, boleh lepas jilbab, tapi kalau di luar sholat nggak boleh, walaupun hanya ada suaminya toh. Itu maksudnya. Wakadal mangkibain begitu juga ketika kita mengenakan kain di pundak kita. Fakat sabatan nahyu an antar kita uh, nahyu antar kita taqdiyatiha antar dia antar fi salat adanya larangan tentang meninggalkan menutup kedua pundak di dalam solat menunjukkan menutup itu merupakan suatu keharusan. Wadhalika lihaqqi solah karena itu untuk menjaga hak solat. Dalam rangka untuk menjaga ini kesempurnaan solat. Ma'annahu yajuzu kashfuhuma lirrijal kharijas solat. Padahal pundak itu bukan aurat dan boleh ditampakkan di luar solat. Intinya, tidak semua aurat intinya aurat di dalam solat tidak melazimkan aurat di luar solat aurat solat lain aurat luar solat lain inilah Allah alam yang ingin kita uh, tegaskan kepada pendengar sekalian dan mudah-mudahan dua hadis ini menjadi pembijakan dan juga uh, pemicu para pendengar sekalian untuk melayangkan pertanyaan baik lewat telepon langsung atau SMS. Demikian uh, mudah-mudahan bermanfaat. Pendengar ujian dirahmati Allah Subhanahu wa taala demikian penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz kita Ustaz Zainal Abidin Allah taala berkenaan dengan penjelasan hadis yang ke-222 dan 223 dari kitab hadis Bulughul Maram. Dan untuk sesi selanjutnya kami akan memberikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya, silakan menghubungi di line telepon 021 823 6543 dan untuk pertanyaan pesan singkat, Anda bisa sampaikan di 0819-896543. Dan kami harap pertanyaan sesuai dengan tema dan mohon disampaikan alamat dan namanya. Kita angkat untuk yang pertama dari telepon. Silahkan di 8236543. Ya, silahkan. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa? Ibrahim dari Ibrahim dari Jakarta Pusat. Iya, silahkan Pak. Anda menanyakan mengenai baca Al-Fatihah di sholat. Kalau kita sholat sendiri, Farid, itu baca amin nggak sesudah walat oleh Ustaz? Iya, cukup. Terima kasih Ustaz. Iya, jazakumullahu khairah. Begini Bapak pendengar sekalian dan terutama Bapak penanya. Membaca amin itu wajib, eh, ma maaf, merupakan suatu hal yang dianjurkan ba'da membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin amin di dalam salat di luar salat baik imaman wa ma'muman wa munfaridan baik itu dia seorang imam seorang makmum atau salat sendirian karena Rasulullah SAW mengatakan ma hasadatkumul yahud kama hasadat ala qawlikum amin ba'da salah eh, ba'da al fatih eh, Tidaklah Yahudi itu sangat hasut kepada kalian ketimbang hasutnya dia ketika Anda mengucapkan amin pada saat membaca waladzalin. Kenapa? Hikmahnya pendengar sekalian, kan itu habis kita doa ini itu celaka ghairil maghdubi Yahudi waladhdallin Nasrani. Amin. Kan mangkel banget itu ngelihat dengar orang Yahudi. Siapa sekarang Yahudi nggak kepanasan kupingnya? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Al-Yahud. Waladhalin. An-Nasara. Amin. Masya Allah. Istajib. Ya Allah kabulkan. Mereka itu orang-orang yang al maghdub murkai ya Allah. Oke, okay, kita setujui, setuju ya Allah. Walallalin sesat. Kita setujui. Amin. Masya Allah. Tidak ada kesel, paling kesel orang Yahudi pada saat seorang muslimin umat Nabi Muhammad membaca amin ba'da ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Allah anam. Baik, demikian Bapak Ibrahim uh, jawaban dan kita berikan kesempatan kembali di belakang Bapak Ibrahim di 8236543. Silahkan pendengar. Iya. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Pak Herudin Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan, Pak. Ya, saya mau tanya soal baju ini jadi kain. Ya. Gimana kalau sorban itu orang yang pakai sorban itu apa itu cukup? Ya, ya. Ha, cukup. Ya, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, cukup. Makan sangat cukup. Ini barangkali saya ingin sampaikan. Kenapa kiai-kiai di Indonesia itu kalau pakai sorbannya di pundak? Ya namanya sorban itu kan di kepala untuk nutup kepala. Ini uh, mungkin dulu ngelihat uh, orang sholat di Mekah kali itu kok diletakin di situ. Akhirnya nyampe Indonesia dicangklong terus itu sang kiainya. Dengan demikian uh, pendengar sekalian surban, ando, apa saja bisa digunakan untuk menutupi pundak kita ketika kita pakai pakaian pada saat sholat hanya satu. Itu bisa kita letakin ando, bisa kita letakin surban kita, atau mungkin eh, pakaian-pakaian uh, lain. Yang penting bersih, tidak najis. Wallahu'ala. Eh, demikian dan kita angkat kembali dari telepon di the Tafadol. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana? Dengan Pak Samsul. Wah, ini Cimanggis lagi ini. Ya, Ustaz. Iya, silakan, Pak. Ustaz mau nanya ini, Ustaz. Iya, silakan. Pendapat yang roji yang mana itu, Ustaz? Apa ah. orang yang meninggalkan sholat itu dihukumi kafir mana? Nah, kalau kita tahu misalnya orang itu nggak pernah ngerjain sholat ya. Iya. Kalau misalnya meninggal itu disolatkan atau gimana, Ustaz? Ya, cukup ya. Uh, pendengar sekalian, terutama Pak Samsul, tolong diperhatikan. Tarkus sholah ada ikhtilaf memang di antara para ulama. Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan sholat total atau sekali-kali amdan atau kaslan sengaja atau malas maka hukumnya adalah kafir. Ini menurut Imam Ahmad. Dalil beliau al-ahdu bainana wa bainahum as-salah faman taraka faqad kafar. Dan juga Syakik mengatakan kami-kami para sahabat tidak menyatakan kufur meninggalkan suatu amalan kecuali salat. Namun di sana ada pendapat yaitu Imam Asy-Syafi'i mengatakan bila dia meninggalkan sengaja alias penentangan unsurnya maka hukumnya alias maka di sini hukumnya adalah kafir. Kalau karena malas maka hukumnya adalah fasik dan nanti urusannya diserahkan kepada Allah. Wallahu alam bisawab, ya, masing-masing ini ada dalilnya juga karena di dalam uh, hadis Rasulullah SAW, uh, eh, "Faman lam yuhafid 'alaiha", ya, uh, lam yakun burhanan wa najatan yaumal qiyamah wa kana ma'a Harun Ubay bin Khalaf wa uh, Qarun Haman Ubay bin Khalaf ini menunjukkan nerakanya sama Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf. Berarti kufur. Tapi di sana Rasulullah SAW juga mengatakan nanti Allah Subhanahu wa taala setelah itu tergantung nasibnya insya'a azabahu wa insya'a ghafarolahu. Tergantung pada masyiah. Oleh karena itu di sini ditengah-tengahi oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu' Fatawanya. Bila sekarang ini orang meninggalkan sholat secara total seumur hidup tidak pernah sholat, ingkar atau malas, maka hukumnya adalah kafir. Kenapa? Karena nggak mungkin ada orang yang alasannya malas seumur hidup itu nggak mungkin. Umpamanya, waduh mas saya malas sholat seumur hidup, eh, eh malas makan seumur hidup, malas kerja seumur hidup, malas namanya, malas kadang-kadang. Oleh karena itu, tidak diterima alasan apapun kalau orang itu meninggalkan sholat secara total walaupun ngomongnya males. Tapi kata beliau kalau kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Sesekali meninggalkan, sesekali tidak. Maka secara hukum dunia dia muslim, kita perlakukan seperti muslim wajarnya. Dan akhiratnya kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mu'minun biimanihi wa fasikun bitarki sholatihi Ini uh, apa namanya pendapat yang rajih yang ditarjih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Walaupun begitu, tolong pendengar sekalian. Bukan berarti memberikan peluang kita untuk ngentengin sholat. Dan sekarang ini sudah banyak tarikus sholat. Bahkan ini suatu hal yang berbahaya. Inilah yang disinyalir oleh Allah di dalam firman-Nya, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا شَهَوَاتٍ akan muncul generasi-generasi yang meninggalkan solat, menyanyiakan solat, meninggalkan syahwat, eh, mengikuti syahwat. Fasaufa yalqawna ghayya. Mereka akan menemui kehancuran. Bahkan sebagian ulama menafsiri ghayyan itu adalah wadin fi nari jahannam. Wallahu a'lam bisawab. Baik, demikian Pak Samsul dari pertanyaan dan e, jawabannya. Kita berikan kesempatan kembali untuk pendengar Roja di line telepon 0218236543. Tafadhal dalam kajian Bulughul Maram bersama Ustaz kita Ustaz Zainal Abidin Fidhahullah taala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Pak Alpi dari Pulau Gebang. Ya, silakan Pak. Menanya Pak Ustaz. Ya. Uh, dalam sholat kan baca fatihah. Ya. Usaha kita untuk supaya khusyuk. Mm -mm. Terus satu ayat dibaca ayatnya, terus dalam hati membaca apa terjemahannya itu boleh nggak Pak Ustaz? Hmm, cukup begitu? Ya, terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Ah, waalaikumsalam. Kini Bapak, kalau Bapak sholat berjamaah, maka menurut pendapat yang rojeh, karena di sini ada ikhtilaf kiroatu al-ma'mum wara' al-imam. Kalau menurut Imam Syafi'i wajib, jahran wasiran. Kalau menurut Imam Abu Hanifah tidak wajib, jahran wasiran. Kalau menurut Imam Malik sama Imam Ahmad, wajib sirron, wa tidak wajib jahra. Tapi menurut pendapat yang sahih, katanya Imam Abu Hurairah, kalau kita sholat sir bersama imam, maka kita wajib membaca. Tapi kalau kita sholat jar bersama imam, maka ikro biha fi nafsika, baca di dalam hatimu. Dengan demikian Bapak, Eh, seharusnya eh, tidak ada masalah dengan cara seperti itu. Karena pada hakikatnya hati ini tempat suara segala sesuatu. Pada saat sholat ada bisikan. Jangankan sekarang menerjemahkan Quran. Dalam benak kita itu kadang di dalam sholat ada bisikan. Pulang kampung, belanja, macam-macam. Toh sholat kita sah. Dengan demikian nggak ada masalah. Oleh karena itu inilah hikmah. Atok bin, uh, apa? Atok bin uh, Malik mengatakan Tafsir firman Allah, Wailul lil musallina alladhina hum an salatihim. Kata beliau, Alhamdulillah. Allah mengatakan wailul lil musallina alladzina hum an tidak wailul lil musallina alladzina hum fi kalau Allah mengatakan wailul lil ladzi wailul lil musallina alladzina hum fi tidak ada yang sempurna dan diterima salat kita alhamdulillah hikmah dan ini bijaknya hakimnya Allah memberikan satu eh, pemaafan dan sekali lagi rahman rahimnya Allah. Walaupun manusia melakukan keteledoran, kesalahan, penyimpangan, Allah tetap menurunkan rahmat pada dia, pada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Baik, satu penelpon kembali kita akan angkat sebelum kita baca beberapa pertanyaan dari pesan singkat. Silahkan di 0218236543. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon maaf Bapak, dikecilkan sedikit radio monitornya. Iya. Ya. Dengan Pak Darmato di mana? Di Tangerang. Taip. Ya, silakan Pak. Nah, saya mohon penjelasan kalau sholat berjamaah, mm -hmm. makmum itu kalau imam membaca dengan keras, mm. wajib membaca fatihah juga nggak Pak Ustaz? Iya. Tadi dengar nggak Pak? Iya Pak. Oh, tadi dengar nggak baru jawaban saya? Belum? Iya, dengar Pak. Oh, ya. belum jelas. Belum jelas, ya udah saya ulang ya. mengartikan doang dalam hati. Oh ya. Bukan ah. Arabnya. Oke. Okay. Makasih Pak Ustad. Ya, sama-sama. Ya. Salam. Uh, memang ada satu ada beberapa uh, di sini benturan nas di antaranya la solat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab itu jelas hadis sahih. Tidak ada salat bagi orang yang tidak uh, membaca Fatihah. Ini dibawa oleh Imam Syafi'i imaman wa makmuman wa munfaridan. Imam makmum sholat sendirian wajib sirran wa jahran. Tapi di sana kebentur wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu. Jika dibacakan Quran dengarlah. Maka pada saat orang menjadi makmum salatnya si jarron hendaknya mendengar. Inilah sehingga di sini ditengah-tengahi oleh Abu Hurairah tadi. Bapak tolong didengarkan, jika kita menjadi makmum pada saat sholat siriyah, maka wajib membaca fatihah. ya Dan juga surat-surat yang lainnya, karena kita tidak mendengar. Atau sholat itu jahron, eh, jahriyah, tapi kita ada di belakang jauh, yang nggak dengar juga, ya sama. Tapi kalau kita solatnya jahriyah dan mendengarkan bacaan imam, maka telinga kita mendengar bacaan imam sejalan dengan firman Allah, "Wa idza al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Hati kita membaca Al-Qur'an sejalan dengan fir. sabda Rasulullah, "La salata liman lam yaqra' bi Kitab." dan tentang masalah hadis Rasulullah, "Man kana lahu imamun faqiraatul imam lahu qiraatun." Barang siapa yang punya imam maka bacaannya itu cukup untuk menjadi bacaan dia. Ini memang hadis diperselisihkan oleh imam uh, para imam, Imam Abu Hanifah menerima, Imam e, Syafi'i tidak menerima. Tapi kalau seandainya hadis ini makbul, maksudnya kalau seandainya kita sekarang mutaba'atul imam, kondisinya kita tidak mungkin menemukan Fatihah secara utuh, maka Fatihah imam cukup untuk menjadi Fatihah kita. Contoh aja kita nemu-nemu sudah menjelang rukuk kan ikut tuh. Makanya langsung aja ruku. Walaupun kita tidak pernah sama sekali baca fatihah, ruku rekaat itu kita hitung dan kita dianggap menemukan rekaat itu walaupun tidak tidak membaca fatihah karena fatihah kita cukup dengan ditambal fatihahnya imam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, eh, demikian jawabannya dan kita angkat beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari pesan singkat Ustaz. Iya. Berkenaan dengan hadis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Ustaz mohon minta penjelasan kembali berkenan dengan seorang yang sholat lalu yeah. kemudian menggantungkan kain di pundaknya mm -hmm. dan uh, bagaimana dengan ada yang beralasan apakah itu tidak termasuk suhrah jazakallah khair. Ah sekarang suhrah ini tolong dicamkan pendengar sekalian. Jangan didefinisikan lewat hawa nafsu. Ketika nafsu kita anggap itu suhrah-suhrah. Ketika enggak enggak. Suhrah itu pakaian ketidakpantasan. Kalau sekarang pakaian itu sudah dianggap pantas menurut syar'an wa ufan, tolong jangan uruf toh. Nanti orang telanjang di Indonesia ini dianggap uruf nanti oleh kebanyakan wanita-wanita yang lebes itu. Ya. Syar'an wa urfan, maka tidak, tidak, ada masalah. Secara syar'an, tidak menyelisih kaedah-kaedah pakai pakaian. Secara urfan, tidak nyeleneh maka pada saat itu pakaian itu tidak bisa dikatakan syuhrah atau tidak bisa disebut dengan syuhrah. Wallahu a'lam bishawab, ya. Baik, kita angkat angkat kembali dari pesan singkat ya. Yeah. Ya. Uh, dari pendengar kita. Assalamualaikum yeah. warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Baik, dari Bapak Abdul Aziz di Priuk, Ustaz menutup kepala atau topi dalam solat dan di luar solat hukum secara Islam bagaimana Ustaz? Kalau di dalam sholat sun eh, dianjurkan, ya dianjurkan. Sebagaimana penjelasan Syekh Masyur di dalam Akhtaul Musallin. Di luar sholat kepantasan. Makanya dimasukkan oleh para ulama termasuk muru'ah. Cacat atau khawarimul muru'ah adalah membuka kepala bagi tolibul ilmi, bagi muhaddis dan yang lainnya. Makanya hendaknya dipakai. Eh, wallahu a'lam bishawab ada beberapa pertanyaan yang cukup banyak dan sama berkenan dengan adab ketika sholat dan berhias diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohon dijelaskan Ustaz adab-adab dalam berhias ketika kita waktu sholat karena kita dapati sebagian kaum muslimin khususnya laki-laki berpakaian dengan pakaian yang ketat lalu kemudian mengenakan celana yang melebihi mata kaki bahkan sampai terlihat lekuk-lekuk eh, tubuhnya juga. Betul betul. Ini ini penting. Pendengar sekalian perlu diketahui, makna khudu zinatakum itu bukan dandan menurut selera kita. Tapi dandan menurut selera Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya hindarkan pakaian yang sekarang ini warna-warni mengganggu pandangan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, uh, apa namanya, ketika dia dikasih hadiah Abu Jaham satu pakaian, uh, pakaian yang batik, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ini kasih pakaian ke Abu Jaham. Waktu bi ambijaniyatin min. Datangkan pakaian yang pulos, polos. Fa innahu kadat alhatni fi sholah hampir-hampir tadi melalaikan aku dalam solat. Makanya termasuk pernah Rasulullah SAW pada waktu solat Di dalam ordengnya Aisyah itu ada gambar-gambar. Maka Rasulullah SAW suruh menghilangkan, merobek, ini melepas. Karena Rasul katakan hampir-hampir tadi menyilaukan saya di dalam solat saya. Maka di sini saya anjurkan memakai pakaian oblong, apalagi ada gambar-gambarnya. Kadang-kadang, masya Allah, gambar kepala itu reok ponorogo dipakai. Eh, kadang-kadang, masya Allah, topeng Bali lidahnya yang sampai semeter itu dipakai. Ini nggak mungkin orang yang di belakangnya bisa khusyuk, ya. Ini nggak benar. Termasuk hal-hal tolong ini juga pengurus masjid, ya DKM dan yang lainnya hindarkan. Masjid ini bukan untuk tempat wisata. Masjid bukan untuk kita menikmat me, menyenangkan pandangan mata. Tapi sholat ada eh, masjid adalah tempat sholat menghadirkan khusyuan. Hilangkan lenyapkan hal-hal yang mengganggu khusyuan diantaranya adalah kaligrafi yang kanan kiri masjid, masya Allah kadang-kadang di dekor itu tiangnya kiri kasih teletabis sudah kayak playgroup itu udah. Nah inilah pendengar sekalian suatu hal yang bertentangan. Kita ingin datang ke, ke masjid cari kekhusyuan, tapi ternyata mendapatkan suatu hal yang tidak, yang sebaliknya ya. Bahkan termasuk dijelaskan oleh Syekh Masur mengenakan sajadah yang berwarna-warni yang itu akan akan mengganggu pandangan kita. Ini juga kadang eh, kadang-kadang sajadah itu sudah dikapling-kapling lagi itu yang membuat soft itu renggang-renggang. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, La tatrukul furujati li syaiton. Jangan kau tinggalkan celah-celah dalam soft barisan solat itu untuk syaiton. Dan lapat lain mengatakan, <clears throat> eh, <clears throat> di dalam hadis Rasulullah SAW, Wasitul imam, uh, wa suddul khalal, wa wasitul imam uh, masukin celah-celah yang ada di dalam soft itu dan letakkan imam itu di posisinya simetris tengah. Dan juga saya pesankan kepada pendengar sekalian, hendaknya mengenakan pakaian yang lengkap. Ada pecinya, ada pakaian yang menutup uh, apa? Bukan hanya menutup aurat, tapi itu pantas dianggap itu merupakan suatu pakaian yang memang layak dihadirkan ke masjid ya dari mulai sekarang ini baju ya mungkin gamis mungkin koko mungkin sarung itulah yang pantas eh, bukan pakaian yang kentat bantalon ini dikritisin banyak oleh Syekh Masyhur di dalam kitab Akhtaul Musalli masalah bantalon yaitu masalah celana yang ketat membentuk atau memperlihatkan pantat atau juga isbal. Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah la yakbalu salata musbilin izarahu. Allah tidak menerima salatnya orang yang musbil izarnya, kainnya. Dengan demikian, inilah beberapa penjelasan dari ayat dan hadis Rasulullah dan pernyataan para ulama. Hendaknya para pendengar sekalian yang ingin mendapatkan kesempurnaan beragama dan ingin dekat dengan Allah dan dicintai oleh Allah, hendaknya mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh Al-Quran dan Sunnah dan juga fatwa-fatwa dari para ulama rahimahumullahu ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Masih dalam pesan singkat kita akan angkat kembali dan ada pertanyaan yang sama dari Bapak Asep di Lampung Selatan. Yeah. Juga dengan Abu Hanif. <clears throat> ya, Berkenaan dengan tata cara menaruh kain di pundak, apakah yeah. memakai baju dua, double atau rangkap atau kalau kiranya pakai selendang apakah diselimuti dan seperti apa Ustaz? Ya, tolong dicamkan pendengar sekalian, tolong ya jangan sampai salah paham. Kalau sudah mengenakan pakaian lebih dari dua nggak usah diletakin sesuatu di atas bunda. Tolong meletakkan kain di atas bunda itu bila kainnya cuma satu tok umpamanya sarung. Masalahnya apa tahu sarungnya melorot nggak ono nambal nih kan gitu loh gitu masalahnya nanti. Sehingga di sini ada alternatif ya itu maksudnya. Tapi kalau sekarang sudah ada pakaian atas bawah lengkap, ya nggak usah kita letakkan sesuatu di atas pundak kita. Artinya tidak uh, sudah di luar pembahasan kita ya. Di luar pembahasan kita yang ada hadis 222 223 ya. Wallahu alam begitu Pak Asep ya. Dan artinya ketika kita mengenakan seperti baju koko, kemudian sarung, peci, ya sudah lengkap. tidak perlu mengenakan selendang di atas ah, pundak kembali. Betul. Ya. Ah, ya. Ya itu ya, semoga bisa dipahami terutama ikhwan-ikhwan yang ada di Lampung ya. Iya. Ini mungkin ikhwan Lampung sedang merilai ini nampaknya ya. Alhamdulillah. Ya, demi ya. Masih dalam pesan singkat kita angkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan tata cara pakaian untuk hmm. wanita tadi dijelaskan secara jelas yeah. dengan laki-laki. Yeah. yeah. Berkenaan dengan wanita, apakah yeah. mencukupkan diri dengan mukena yang sebagaimana kita ketahui dan tidak mengenakan pakaian dalam itu sudah merupakan perkara yang cukup bagi wanita untuk berhias dalam sholat Jazakallah khair. Uh, tolong dicamkan bahwa tidak ada kelaziman harus menutup uh, harus mengenakan celana. Yang penting menutup seluruh tubuh, tidak kelihatan dari kanan kiri depan belakang. Tapi kalau bawah ya pasti kelihatan, itu ya. Dengan demikian eh, wanita bisa sholat mengenakan celana, kaos dalam atau tidak. Ini yang penting luarnya lengkap, sempurna, menutup dan tidak membentuk, transparan ya, tidak transparan, maka insya Allah sholatnya sah. Dan tolong harusnya antara pakaian wanita di luar sholat dan di dalam sholat itu apa namanya secara kriteria ya, secara kriteria, walaupun secara pelaksanaan tidak ada kelaziman ya, maka secara kriteria itu hampir mirip. Bahkan uh, kalau di luar lebih, kalau di luar wanita dianjurkan pakai cadar, kalau di dalam sholat disuruh nyopot kan gitu. Baik. Kembali kita angkat dari pesan singkat dari pendengar kita di Cilengsi. Apakah hikmahnya seorang wanita diperintahkan dalam sholat menutup aurat secara sempurna? Apakah keadaan ketika di sholat itu juga kita wajib membawanya di luar sholat? Jazakallah khair. Uh, pendengar sekalian, terutama am ummahat wal akhwat wa ini banatul hawa perlu diketahui hikmah besar telah dikatakan oleh Allah ayyu'rafna fala yu'dzain dikenal anda jati diri anda ya kondisi anda adalah wanita sempurna wanita yang terhormat dan bermartabat dan tidak diganggu dan di sana ada beberapa hal ya, manfaat hijab di antaranya melaksanakan perintah Allah sami'na wa ata'na itu merupakan sikap utama walaupun seandainya tidak tahu hikmahnya. Keduanya ifah menjaga-jaga harga diri, kehormatan, bermartabat jadinya. Dan yang ketiganya tidak kalah pentingnya dari sisi kesehatan. Tolong dicamkan pendengar sekalian, kulit wanita dengan laki-laki berbeda. Kulit wanita adalah lembut, sensitif, sehingga tidak gampang kena sinar matahari, kena debu, pengaruh-pengaruh ini. Sehingga dianjurkan menutup, maka itu lebih merawat kesehatan kulit, lebih menjaga kondisi kulit daripada dibuka. Makanya lihat aja pakaian wanita-wanita yang ketat, yang kadang-kadang masya Allah sebagian ditutup, sebagian tidak. Coba lihat dalam keadaan uh, terbuka semua, kayak kulit jerapah kan? belang benteng, ada yang bersih, ada yang ini, ada yang ini ini kondisi kan kasihan. Apalagi dipaksa pakai pakaian ketat. Tolong dicamkan celana eh, wanita yang ketat, eh, terutama levis, itu banyak mengganggu satu peredaran darah dan juga lancarnya apa namanya keluarnya keringat dan tidak kalah pentingnya pemicu kanker kulit dan juga tolong dicamkan pemicu utama wanita banyak tidak mudah melahirkan alias sesar karena apa? Karena pinggulnya itu selalu di apa namanya? dipres, dipres, dipres sehingga di sini kesulitan-kesulitan sekarang melahirkan itu banyak sekali. Wallahu a'lam bishawab ya Baik, peninggalan ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya mungkin kita akan rehat sejenak, jangan kemana mana dan kita akan kembali setelah kita jeda untuk rehat sejenak dan kita akan simak beberapa jeda berikut ini.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 Silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Ini saya Rifat. Di mana, Pak? Sondet. Silahkan. Son. saya mau tanya. Ya, silahkan. Kenapa kalau di dalam Quran kata-kata sholat selalu uh, di apa? Ya, selalu dibarengi dengan kalimat zakat. Yeah. Contohnya kayak wa aqimu sholata wa atu zakat. Ya, yeah, cukup. Dan saya mau tanya satu lagi. Mm -hmm. uh, kalau apa? Kalau sholat tasbih itu ada ajarannya nggak tuh di iya. dalam yeah. Islam? Cukup. Terima kasih. Ya, iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Uh, pendengar sekalian, so, uh, kenapa Allah selalu menggandengkan wa aqimus shalah wa zakah? Jawabannya adalah seperti jawaban Abu Bakar radhiyallahu an. Ketika dia memerangi orang yang tidak mau membayar zakat. Lauqatilanna man farraqa baina salati wa zakah. Seakan tetap perangi orang yang membedakan antara salat dengan zakat. Karena salat adalah hak Allah dan zakat adalah hak harta. Dan ini kalau kita masuk lebih dalam lagi kepada ikhtilaf di antara ulama. Selain syahadat rukun Islam yang kelima ini kalau ditinggalkan menyebabkan kafir atau tidak, itu ada uh, ada lima pendapat di antaranya. Kalau yang ditinggalkan itu adalah sholat dan zakat, maka dia kafir. Bukan hanya sholat saja, zakat juga. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa'in Eh, fa intabu wa aqamu salah wa atu zakah fa ikhwanukum fid din. Maka dia adalah saudara ma, saudara kamu seagama. Dengan demikian, di sini kita ingin tegaskan seperti yang ditegaskan oleh Umar bin eh, Abu Bakar bahwa membedakan antara sholat dengan zakat di dalam Islam tidak bisa dibenarkan. Makanya diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tentang masalah sholat tasbih, ya hadisnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitabnya Irwaul Khalil sehingga had, eh, apa sholat tasbih itu sunnah tapi bukan ghairu muakkadah alias dilazimkan ya wallahu a'lam. Baik, demikian jawabannya dan kita angkat kembali di line telepon 0218236543. Silahkan. Ya, halo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Dengan siapa umur di mana? Ya, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi Karena misalnya keluar memakai parfum yang ada alkoholnya atau spray cologne yang ada parfumnya, tapi kalau parfumnya sedikit. Ya. Cukup atau tidak ya? Ya cukup. Ya itu satu lagi puasa, mm -hmm. saya punya utang puasa banyak mm -hmm. kurang lebih 200 mm -hmm. hari, mm -hmm. dan saya itu bagaimana saya menggantinya? Puasa atau bisa dengan uang? Punya utang karena apa bu? Karena apa? Karena sakit. Oh sakit. Nah. Sampai sekarang belum bisa membayar. Sekarang sekarang, eh, sekarang sudah. Hmm. Alhamdulillah sehat, mau niat membayar. Iya. Cukup ya? Iya, ya. Waalaikumsalam. Pertanyaan pertama tadi. Pertanyaan pertanyaan pertanyaan yang pertama tentang parfum saat yang oh, iya. ketika saya. Alkohol, tolong dicamkan memang ada perbedaan di antara ulama apakah alkohol itu najis atau tidak. Itu berangkat dari apakah khamr itu najis atau tidak. Ada di antara ulama yang mengatakan khamr alkohol itu najis karena innamal khamru eh uh, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan rijs. Tapi menurut ulama yang lainnya mengatakan bahwa khamr itu tidak najis. Alasannya ayat tadi kalau diarahkan rijsun adalah najis, maka di sini memberikan konsekuensi bukan hanya khamr saja innamal khamru wal maisur judi wal ansabu patung wal azlamu undian juga najis dan ini tidak ada satupun yang mengatakan seperti itu dan adapun dalil realita, realitanya alkohol merupakan suatu alat pembersih yang paling bagus dibutuhkan di rumah sakit dan rumah tangga bahkan maya umum mata umum bihil balwa dengan demikian pendapat yang rojah yang kuat Eh, alkohol adalah tidak najis bahkan suci dan pada akhirnya parfum yang sekarang mengandung alkohol kita semprot di pakaian kita boleh kita gunakan untuk sholat boleh kita gunakan untuk mana saja karena itu suci bersih inilah yang ditarjih yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Saleh Al Utsaimin rahimahullahu taala wallahu alam. dan pertanyaan yang kedua Ustaz. Uh, itu tentang puasa utang puasanya. E, eh, ibu kalau sekarang kuat dan sudah mampu dibayar. Fattakullaha mastata'tum cara membayarnya ya. Kita bertakwa kepada Allah sebatas kemampuan kita. Kita baca mampu enggak? Waktunya sekarang memungkinkan enggak? Terus kita usaha. Insya Allah e, eh, itu e, sampai kita akan seandainya ya kita sudah berusaha dan kita diambil oleh Allah, maka kita sudah tidak disalahkan oleh Allah dan bara'atu zimmah di hadapan Allah. Itu yang paling penting. Bukan trader itu. Dan tidak mesti berurutan saja. Ya? Oh iya, ha -ha. mungkin bulan ini tiga, bulan depan empat, dan seterusnya hmm. ya. Wallahu Kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar yang lain di line telepon 0218236543. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Apaan agak keras suaranya? Dari Abu Anan Bintaro nih Pak Ustaz. Silahkan Pak. Ada pertanyaan sedikit nih, barangkali yeah. bisa dibantu. Ah, ya. Yeah. Pernahkah Rasulullah SAW ah, sholat qiyamul lail atau tahajud itu berjamaah dengan istri atau keluarganya gitu yeah. Ustaz? Mm -mm. Itu aja Ustaz sementara. Ya cukup? Ya cukup Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Uh, secara implisit Rasul mengatakan إذا استيقظ أحدكم فأيقظ أهله ثم يصلي جميعا كتب له من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات Siapa yang bangun malam membangunkan keluarganya lalu sholat bareng-bareng, jami'ah. Ini memberikan makna bisa yang penting sholat semuanya, walaupun sendiri-sendiri atau berjamaah. Tapi kalau kita mendapatkan penjelasan dari lain, Rasul itu kadang-kadang membangunkan Aisyah untuk sholat uh, eh, witir dan kadang bermakmum dengan Rasulullah. Dan juga kita lebih dapat penjelasan lagi Ab Ibnu Abbas salat bersama Rasul. Ini memberikan makna boleh, tapi yang menjadi permasalahan Apakah dilazimkan menjadi sesuatu yang syiar diharuskan? Ini soal lain. Apalagi diadakan rutin di masjid. Walaupun rutinitasnya itu sebulan sekali, dua bulan sekali rutinitas. Akhirnya akan terjebak kepada melazimkan sesuatu yang tidak dilazimkan oleh syariat. Bahkan nandingi sholat jamaah wajib Bahkan di antara mereka bisa hadir mabit untuk qiyamul lail berjamaah, tapi untuk sholat jamaah yang memang itu merupakan suatu hal yang wajib, keutamaan lebih banyak, jarang atau nggak bisa hadir. Dengan demikian, ini yang menjadi catatan kita. Oleh karena itu, kalau kadang-kadang berjamaah dengan keluarga, dibolehkan. Wallahu a'lam. Baik, kita angkat kembali bagi para pendengar Roja di line telepon 0218236543. Silakan kita masih berikan kesempatan untuk antum. Iya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Ahmad Fajri. Oh. Di Kunciran. Kunciran. Kunciran. Mana Kunciran itu? Ya, Tangerang. Oh, masya Allah. Ya, silakan Pak. Uh, ini mau tanya, ini hmm. tentang masalah aksesoris sholat ya Pak ya. Oh, mengenai <laughs> pemak uh, pemakaian surban itu bagaimana Pak Ustaz? Iya. Yeah. Uh, apa digantung di leher itu apa termasuk sunnah atau bagaimana? Ya cukup. Uh, satu lagi tentang penutup kepala. Hmm saya pernah mendengar ada sama ahli hadis itu hmm. Eh, mencari hadis kemudian ketemu ahli hadis tapi tidak menutup kepala akhirnya hmm. tidak jadi hmm. gitu ya. Hmm. hmm. Itu maknanya apa itu Pak? Hmm. Cukup? Itu aja cukup. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan uh, sebelumnya saya tahu yeah. berkenan dengan yang sorban ada juga pertanyaan yang mungkin kita yeah. angkat. Iya yeah, betul. Berkenan dengan uh, hadis yang menyebutkan bahwa orang yang mengenakan sorban mendapatkan 70 pahala. Maka ini benar saat hadisnya. Jazakallah khair. Itu hadis hadis palsu diriwayatkan oleh untuk tablet kalau nggak salah. Enggak ada. Tolong dicamkan. Sekarang ini pakai surban itu sunnah, tapi menganj- mem- memotivasi orang dengan hadis palsu ini nanti dapatnya juga palsu. Obat palsu ya nggak sembuh. Eh, pendengar sekalian, surban itu letaknya di kepala, bukan di leher Kecuali tadi saya katakan, kalau kita itu sholat, adanya pakaian cuma satu toh. Nah itu baru kita letakkan di uh, apa pundak kita. Tapi kalau sekarang kita itu pakai pakaian lengkap, maka dianjurkan diletakkan di atas kepala. Itu namanya surban dan letaknya surban di situ. Tentang masalah maksud, itu khawarimul muru'ah yang saya katakan tadi. Kenapa ulama sebagian menolak hadis orang yang membuka kepala, tidak pakai surban, bahkan tidak pakai pakai kaki ini e, sandal atau sering jalan di pasar. Ini pada zaman dulu itu termasuk khawarimul muru'ah Makanya ditegaskan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Mustasfanya termasuk khawarimul muru'ah yang hadis itu tertolak itu karena kan uh, pertama uh, khawarimul adalah yang mencerdai keadilan yaitu dengan kekufuran, kepasekan dan kebid'ahan. Terus ada khawarimul muru'ah dengan hal-hal yang melanggar etika Contohnya dulu dianggap melahar etika itu ya jalan nggak pakai sandal, sering jalan-jalan di pasar, ah, membuka surban itu khawarim, eh, cacat etika. Nah kalau sekarang ya tidak. Namun tadi yang saya katakan tetap merupakan suatu keutamaan ketika sholat kita menutup pakaian eh maaf menutup kepala entah dengan kopiah atau dengan surban. Wallahu a'lam. Hey. Selanjutnya akan kami angkat beberapa pertanyaan yang sudah uh, masuk ke dalam pesan singkat kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Tempat saya masjid ada makamnya saat dan salat hmm. di situ uh, setelah tahu tidak boleh salat maka saya salat di rumah. Apakah hmm. salat saya sah? Saat? Jazakallah khair. Enggak benar ini. Antum kayak sekarang tinggal di hutan belantara, cuma ada masjid satu. Sekarang uh, pendengar atau penanya kalau memang kita sekarang nggak bisa sholat di masjid ini, cari yang lainnya. Walaupun jaraknya jauh, bahkan Anda dengan jauh itu mendapatkan keutamaan. khutbah itu dikatakan oleh Rasulullah SAW diangkat satu derajat, ditambah satu kebaikan, dihapus satu keburukan. Masya Allah. Makanya di sini saya anjurkan kepada uh, pendengar wabil khusus penanya untuk uh, beristighfar bertaubat kepada Allah dengan sholat di rumah sendirian karena selama ini Anda telah melanggar suatu kewajiban karena menurut pendapat yang sahih bahwa sholatul jamaah adalah fardu ain dan dasar-dasarnya jelas. Rasulullah SAW membakar rumah orang yang tidak sholat berjamaah. Rasul menganjurkan orang yang buta untuk datang ke masjid selagi masih dengar azan dan juga masih ada hadis-hadis yang lainnya menunjukkan bahwa salatul jamaah itu wajibun ala kulli zakarin muslimin wallahu alam akilin balighin ya wallahu alam. Baik. Kita angkat uh, pertanyaan kembali dari pendengar kita di Jakarta saat melihat fenomena yang ada sekarang di mana sebagian kaum muslimin saling uh, bermusuhan atau berperang satu dengan lainnya dengan satu perkara hmm. uh, larangan memindahkan kuburan dan adanya sebagian yang berpendapat adanya uh, kelebihan atau uh, keramat mungkin yang bisa kita uh, samakan yeah. kepada kuburan dari beberapa orang atau yang dianggap wali sehingga yeah. dengan alasan tersebut mereka melarang. Bagaimana pandangan Islam dalam hal ini jasa khair? Ya, yeah. inilah termasuk penyimpangan akidah sufi di dalam masalah karomah. Makanya saya jelaskan di dalam kitab saya membongkar dunia klinik dan perdukunan berkedok karomah di antara penyimpangan eh, kelompok sufi di dalam memandang karomah dan wali, kata dia, barang siapa yang tidak memiliki karomah setelah matinya sebagaimana karomah sebelum matinya, maka kewaliannya tidak sempurna, diragukan. Sampai makanya di antara cerita-cerita aneh-aneh setelah mati bau ini, ini uh, darahnya bau minyak kasturi atau kuburannya bersinar. Bau ini semuanya akidah sufi ini dikembangkan. Dengan demikian uh, saya ingin tegaskan, memang kuburan kaum muslimin itu punya kehormatan. Tidak boleh diganggu gugat kecuali kalau memang itu merupakan suatu hal yang sangat-sangat emergensi dibutuhkan, maka disinilah dibolehkan untuk memindah yang disebut di dalam bahasa fikih adalah an-nabsh, yaitu membongkar kubur dan memindah ke tempat yang lain. Di antaranya adalah Mungkin kalau di tempat situ terus nanti akan menyebabkan keterhinaan kuburan tersebut diinjak-injak dilalui. Umpamanya akan dilalui jalan tol atau didiriin gedung. Nanti tahu-tahu di situ ditancapi gedung. Makanya disinilah perlu adanya suatu... Uh, apa namanya musyawarah inten antara ulama dengan umarok di dalam menentukan atau di dalam menetapkan posisi-posisi gedung dan posisi-posisi makobir atau kober dalam bahasa Betawinya atau kuburan supaya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran terus sehingga kadang-kadang eh, ada satu kondisi gampang menjadikan kuburan ditanamin gedung-gedung ini juga nggak boleh ya tetapi eh, apa namanya uh, di antara mereka itu sangat mengkultuskan walaupun sangat diperlukan ini ya dengan demikian di sini harus ada musyawarah ada ada pembicaraan tapi yang tidak menyedapkan kalau ada keyakinan kalau kuburan ini dibongkar nanti Jakarta kena tsunami masya Allah emang kuburan ada penangkal tsunami ini merupakan suatu keanehan keyakinan khurafat dan menyesatkan akidah umat Apalagi kalau yang, di, yang kalau yang menyatakan adalah tokoh, kalau iman lontarkan pendapat ini adalah seorang yang ditokohkan, figur, ya, panutan, ini menyesatkan tidak ada keramat di dalam, tidak ada satu apa namanya keanehan tertentu, tidak ada barokah di dalam kuburan itu. Yang ada adalah barokah situ, barokah yang dianggap oleh Allah seperti Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyadakkara ulul albab. Mencari barokah ke kuburan Apalagi dengan cara yang salah, gigit nisannya, ngambil tanahnya, dibublikap, dicampur nasi, bubur, ada yang disebarin di tan eh, di sawahnya, dikeliling eh, disebarin di sekitar rumahnya supaya rumahnya nggak dimasukin maling. Ini semuanya memberikan suatu poin-poin syirik di dalam di dalam akidah umat. Dengan demikian, uh, tidak ada satu keyakinan-keyakinan aneh, kelebihan-kelebihan aneh di dalam masalah seputar kuburan. Bahkan <clears throat> ditegaskan di dalam hadis Rasulullah SAW seluruh ke eh, maaf di dalam kitabnya Ar-Raddu 'ala al-Bakri dan Talkhisul Istighasah eh, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menegaskan seluruh hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ziarah kubur Rasulullah semuanya adalah palsu. Jadi seluruh hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan kuburan Rasulullah dan keutamaan ziarah kubur semuanya adalah palsu. Tidak ada Rasulullah SAW uh, eh, mengatakan man, uh, man hajja walam yazur qabri faqad jafani. Siapa yang haji tidak ziarah kuburanku maka dia telah menjauhiku itu nggak ada. Makanya tolong diperhatikan ini. Wallahu a'lam. dan itu Eh, berarti bukan artinya kita melarang orang berziarah kubur saja. Ya? Iya, tolong dicamkan ziarah kubur merupakan suatu hal yang masyru'. Hmm. Zurul kubur fa innaha tudzakirul akhirah. Ziarah kubur karena itu mengingatkan akhirat. Tapi ada ziarah kubur yang masyru'ah, ada yang ziarah kubur al-mamnu'ah yang dianjurkan, ada yang dilarang. Ada yang sunnah, ada yang bid'ah. Wallahu a'lam. Baik, kita angkat kembali lagi dari pesan singkat dari pendengar kita yang meminta nasihat dan solusinya saat Hmm. Di keadaan saya memiliki banyak hutang dan harus membiayai keluarga hmm. dan juga sebagai bekal untuk menikah Ustaz. Hmm. Kemudian datang satu panggilan pekerjaan dari suatu perusahaan namun dengan mensyaratkan Anda memotong jenggot hanya untuk sementara sebagai awal mula kerja. Apakah Anda harus menerima pekerjaan ini atau ada solusi yang bisa di Anda jalankan jasa keluarga? Pertama, tentang solusi hutang, hendaknya Anda berdoa Pertama dengan doa. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal ardi wa rabbal arshil adim. ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان الله اللهم إني أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناسيته Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' Allahumma qdi 'anna dain wa agnina minal faqri Ya Allah cukupkanlah bayarlah utang-utang saya dan berilah aku kecukupan di dalam hidup Gak kan pernah Mu'ad eh, mengeluh tentang banyaknya hutang Kemudian Rasulullah SAW disuruh memperbanyak Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka min uh, mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir dan seterusnya. Namun hadis ini diperselisihkan oleh ulama, namun Imam Asy-Syaukani di dalam kitab Fathul Qadirnya mengatakan sanadnya jayyid. Ya, ini beberapa doa atau dengan doa yang jelas um, sahih. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhl wa min ghalabad daini wa qahrir rijal. Dan saya anjurkan Anda memperbanyak istighfar karena fa innal abda la yuhramu minal rizki li dzambin yusibuhu. Tidaklah seorang hamba dihalangi oleh Allah dari rezekinya melainkan karena dosa yang dia lakukan. Dan untuk masalah kerja nyukur jenggot ini dosa lagi. Sudah disuruh menghindar dari dosa supaya dapat rezeki malah dosa. Maka coba anda mencari terus dan insya Allah wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib dan mudah-mudahan anda sabar, anda tegar di tengah musibah ujian sekecil nanti kita untuk lebih ringan menghadapi menghadapi rintangan yang besar yaitu akhirat. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, mungkin itu satu pertanyaan yang yeah. terakhir bagi yeah. kita untuk kesempatan malam ini dan untuk kesimpulan telah kita kaji silahkan Ustaz. Ya, pendengar sekalian, kaum muslimin yang dirahmati Allah, pernyataan eh, pertanyaan-pertanyaan yang belum kejawab insya Allah kita akan jawab di Masjid Amar Ma'ruf kajian tafsir dan juga di tempat lain. Eh, di Ibnu Hajar setiap uh, Sabtu ba'da asar di daerah Cipayung ya, Jakarta Timur muncul. Uh, eh, insya Allah di sana juga ada kajian Sahih Muslim secara rutin ya. Insya Allah uh, di sana kita bisa tuntaskan. Intinya pada kesempatan kali ini tadi kita telah membahas syarat di antara syarat sholat adalah menutup aurat bagi laki-laki. Dan target minimal aurat laki-laki yang harus ditutup adalah ma baina surrati warubah antara pusar sampai lutut dan sempurnanya adalah khudu zinatakum inda kulli masjidin ambillah pakaian kamu yang paling lengkap dan sempurna setiap kamu masuk masjid untuk menunaikan solat.